Mudah-mudahan masih ingat bahwa syirik pada masalah rububiyah tidak pada asli rububiyah. Tidak terjadi pada asli rububiyah. Ya, ketika berbicara tentang dua pencipta, hampir-hampir tidak ada di antara manusia yang menganggap adanya dua pencipta dari agama apapun. Walaupun mereka menganggap ada tiga Tuhan, tetap penciptanya Tuhan yang paling besar, Tuhan Bapa kata mereka. Demikian pula pada Majusi yang menyatakan ada Tuhan terang, Tuhan gelap. Penciptanya adalah Tuhan terang, jangan Tuhan gelap yang merusaknya. Tetapi terjadi kesyirikan dalam masalah rububiyah fi ba'dir rububiyah. Fi ba'di ar-rububiyah sebagaimana ketika mereka menyatakan tentang permintaan-permintaan mereka sebagai perantara. Sungguh terjadi di sana. Kesyirikan adalah masalah rububiyah, tapi bukan fi asli, bukan fi asliha. Mereka mengatakan Allah penciptanya, Allah penguasanya, satu-satunya. Hanya saja, bukankah kita perlu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah? perlu sesuatu yang dijadikan sebagai jembatan mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Falamma kana hadha syirik fi rububiyyati mawjudan karena syirik-syirik jenis ini ada terjadi di kalangan manusia, maka Al-Qur'an pun menjelaskannya. Kama fi qoulihi ta'ala. Sebagaimana dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala'ala ba'duhum ala ba'din kata Allah subhanahu wa ta'ala mattaqadallahu min waladin sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganggap atau tidak menjadikan seorang anak pun wa makana ma'ahu min ilah dan tidak ada bersamanya Tuhan lain ilah lain idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq kalau begitu Niscaya setiap Tuhan akan pergi dengan ciptaannya masing-masing. Akan mengaku dengan ciptaannya masing-masing. Wala'ala ba'duhum ala ba'd. Dan niscaya sebagian mereka akan merasa tinggi di sebagian yang lain. Atau sebab Tuhan yang satu merasa tinggi di atas Tuhan yang lain. Artinya bersaing. Karena yang terjadi adalah adanya satu agama yang menganggap ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Walaupun mereka tetap mengatakan penguasanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kata mereka Tuhan Bapa. Kata Allah, "Mattakhadha min waladin." Allah tidak punya anak. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Lam yalid wa yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa taqiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada hampir-hampir langit pecah hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh ketika mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak artinya bukan kecil oh pada sebagian rububiyah berarti kecil bukan bi asliha berarti kecil tidak tetap azim tetap itu adalah kekufuran yang sangat besar kesyirikan yang sangat besar menganggap Allah memiliki anak Walaupun dalam masalah rububiyah fi asliha, mereka menyatakan tetap penguasanya hanya Allah, yang memiliki alam semesta hanya Allah, anak kecil di bawah kekuasaan Tuhan Bapa. Tuhan anak kecil di bawah kekuasaan Tuhan Bapa itu pun dibantah oleh Allah dengan keras karena itu terjadi. Kesirikan dalam rububiyah dalam masalah ini apa yang seperti ini terjadi. Maka Allah bantah, Allah terangkan kebatilannya. Mattakhadallahu min waladin Allah tidak menjadikan seorang anak pun untuknya. <coughs> Alhamdulillah. Wa ma kana ma'ahu min ilah dan tidak ada bersamanya ilah lain, Tuhan lain. Kalau ada kata Allah, niscaya la dhahaba kullu ilahin bima halaq. Niscaya sebagian akan merasa tinggi di atas sebagian yang lain, merasa memiliki ini punya saya, ini punya saya, niscaya dunia ini kan hancur. Kalau ada dua ilah, nafas saja akan hancur langit dan bumi. kata amal. Hadal burhan al-bahir. Perhatikanlah bukti yang sangat gamblang dari Allah Subhanahu wa taala. Bihadzal lafzil wajiz zahir dengan lafaz yang ringkas dan sangat jelas dengan lafaz yang simple tapi sangat gamblang, sangat jelas, sangat zahir. Fa innal ilahul haq la budda an yakuna khaliqan fa'ilan. Karena yang namanya ilah yang hak, Tuhan yang sebenar-benarnya, penguasa alam semesta yang sebenar-benarnya, mesti dialah khaliq, dialah fa'ilnya, khaliqan fa'ilan. Yang memilikinya dan yang mengaturnya. Bagaimana mungkin memiliki tapi nggak bisa ngatur? Bukan Tuhan namanya. Atau mengatur tapi nggak memiliki. Ngatur punya Tuhan lain. Itu juga dikatakan bukan Tuhan. Tetapi mesti khaliqan fa'ilan. Yang memilikinya, yang menguasainya, dan yang mengaturnya. Yusil ila abidihi nafa' wa yadfa anhu yang memberikan kepada hamba-hambanya apa-apa yang bermanfaat dan juga menakdirkan apa-apa yang jelek falau kana ma'ahu subhanahu wa ta'ala ilah akhar yusyrikuhu fi mulkih kalau saja ada Tuhan lain yang bersama-sama memiliki apa yang dimilikinya lakana lahu khalqun wa fi'lun maka masing-masingnya memiliki penciptaan memiliki hak untuk melakukan sesuatu pada miliknya iya toh Tentunya masing-masing memiliki hak untuk berbuat sesuatu pada miliknya. Bagaimana kalau yang satu ingin menghidupkannya? Tuhan yang lain mengatakan tidak, aku ingin dia mati. Apa jadinya? Sungguh tidak mungkin terjadi mustahil. Wahina idin fala yarda tilka syirkah. بل إن Ala Qahri قهر ذلك الشريك bil mulki wal ilahiyya Duna fi'l. وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق atau kalau ketika persaingan yang satu menang dan kemudian dia merasa memiliki seluruhnya tapi tidak bisa dia berbuat sesuatu pada apa yang dimilikinya wa illam yaqdir ala dzalika infarada bi khalqihi wa dhahaba bi al khalq kama yanfaridu muluk dunya ba'dhuhum an ba'd bi mulkihi atau kalau persaingan itu sampai berakhir dengan garis perbatasan. Batas ini sampai sini milik saya. Batas ini sampai situ milik kamu. Masing-masing berkuasa. Tetapi apakah berkuasa pada seluruh alam? Tidak. masing masing ya pada kekuasaannya sendiri-sendiri. Maka itu bukan ilah. Di dalam yaqdir al-munfarid minhum ala qahril akhar al-'ulu alaihi fala budda min ahad thalath. Ahad salasa umur, salasa umur. Atau kalau dia tidak mampu untuk menyendiri dan tidak mampu mengalahkan yang lain, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Iman yadhab kullu ilahin bi wa sultanih. Bisa jadi kemungkinan yang pertama tadi masing-masingnya dengan kekuasaannya sendiri-sendiri di wilayahnya masing-masing. Kemudian wa imma an ya'lu ba'dhuhum 'ala ba'd. Atau kemungkinan kedua, yang satu mengalahkan yang lain. yakni seperti kerajaan-kerajaan. Kerajaan besar mengalahkan kerajaan kecil dan menguasainya. Wa imma an yakunu tahta qahri mulkin wahid. Atau bisa jadi yang satu walaupun dia tidak mengalahkan dalam artian mengalahkannya untuk merampasnya tetap dikuasai oleh yang punya tetapi tetap dia yang ngatur karena ini kerajaan besar maka kerajaan kecil diatur kamu harus begini kamu harus begitu qala yatasarraf fiha kaifa yasha berarti satu raja yang besar itulah yang mengatur raja-raja kecilnya wala yatasarrafuna fihi mereka raja-raja kecil itu tidak bisa mengatur sendiri, harus tunduk pada kerajaan besar. Baliyakunu wahdahu huwal ilah. Maka ketika itu berarti yang namanya ilah dia sendiri. Ini kemungkinan-kemungkinan secara akal. Ya ini seperti serikat atau apa itu negara-negara serikat. Negara kecil, negara kecil, negara kecil, tapi di sana dikuasai oleh satu presiden yang besar yang menguasai seluruh kerajaan kecil. Seperti Amerika Serikat dan sejenisnya. Berarti penguasanya satu apa banyak? Ya tetap satu. Tetapi tapi kan masing-masing kota punya kekuasaan. Ya sama seperti gubernur-gubernur. Itu kekuasaan. Tetapi kan dikuasai oleh satu penguasa. Wa abidul marbubun al al-mukharun Min kulli wajh maka semuanya berarti raja-raja kecil itu adalah dikuasai, dipimpin, dikalahkan, diatur, di bawah. Yang di atas cuma satu. Wa antidamu amril alami kulli wa ihkamu amrihi min adalli dalil ala anna mudabbiruhu ilahun wahid. Kalau kita melihat alam semesta, yang teratur, rapi, intidamu amril alam, teraturnya urusan alam semesta ini. waika mu'amrih amrih dan mantapnya seluruh urusan ini, urusan alam semesta min adalli dali. Itu termasuk dalil yang paling jelas untuk menunjukkan anna mudabbirahu ilahun wahid. Dalil yang paling jelas untuk menunjukkan bahwa pengaturnya satu. Wa malikun wahid, pemiliknya satu. Warabbun wahid penguasanya satu la ilaha lil khalqi ghairuh tidak ada ilah lain yang memilikinya yang menciptakannya kecuali dia wala rabba lahum siwah dan tidak ada rabb tidak ada penguasa kecuali dia kama qaddalla dalilu dalilut tamanu' ala anna al alam wahid sebagaimana dalilut tamanu' sudah menunjukkan bahwa ilah itu satu tidak mungkin lebih apa dalil tamanu'? Hah? Ma huwa dalil tamanu'? Ahmad. kenapa? Apa dalil tamanu'? Kalau ada ilah lain selain Allah lafaz data ada dalilnya, globalnya. Tapi dalil tamanu' Ini adalah dalil yang biasa dipakai oleh orang-orang dari kalangan nabor, <laughs> para ahli kalam apa itu dari tamanu nah sesungguhnya cukup dengan apa yang dikatakan tadi dari ayat Allah Subhanahu wa taala kalau ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala <laughs> yang mengatur alam semesta la fasadata karena tidak mungkin akan terjadi dan mustahil kalau ada dua pengatur seperti yang sedang dibahas ini kalau yang satu ingin menghidupkan, yang satu ingin mematikan, apa yang terjadi? Ini dalil tamanu namanya. Dalil tamanu. Yang satu ingin ini hujan. Tuhan yang kedua mengatakan, aku tidak ingin ini hujan. Ya. Apa yang terjadi? Kalau dua-dua keinginan Tuhan-Tuhan tadi terjadi, itu mumtanya. Tamanu, mumtanya. Tidak mungkin. Berarti harus salah satu yang terjadi. Kalau salah satu yang terjadi, yang mana yang terjadi keinginan Tuhan pertama atau keinginan Tuhan kedua? Kalau keinginan Tuhan pertama yang terjadi, berarti dia lebih kuasa. Berarti ada satu penguasa. Kalau keinginan kedua yang terjadi, sama kita jawab. Berarti dia yang berkuasa dan dia yang dikatakan penguasa. Kalau terjadi kedua-duanya, mumtanya tidak mungkin. Wakil salah dalik dan silahkan kamu kiaskan dengan semuanya. Masalah kehidupan kematian juga sama. Yang ini minta hidup, yang ini minta mati. Tidak, aku akan menghidupkan si fulan. Karena dia masih memiliki jasa besar. Kata yang lain, tidak. Ini sudah ajarnya harus mati. Akhirnya berdebat. Ima terjadi dua-duanya, dan itu mustahil. Wa ima terjadi salah satunya. Kalau terjadi dua-duanya, mumtanya, tidak mungkin. Kalau terjadi salah satunya, berarti salah satunya ada yang lebih berkuasa. Berarti tidak dua penguasanya, satu. Sudah menunjukkan ala anna khaliqal alami wahid bahwa pencipta ini satu la rabba ghairuhu wa la ilaha siwahu Fadhalika tamanu' fil fi'l wal ijad berarti dalam tamanu'nya dalam masalah fi'l perbuatan dan juga dalam masalah ijad dalam masalah mengadakan sesuatu aku ingin menciptakan gunung di sini jangan aku akan menciptakan sungai di sini hancur alam ini Wahada tamanu' fil ibadati wal ilahiyah Kama yastahilu an yakuna lil alami rabbani khaliqani mutakafian. Demikian pula tidak mungkinnya terjadi bersama-sama dalam masalah ibadah dan ilahiyah. Ibadah yakni manusia menghambakan diri kepadanya dengan ibadah dalam bentuk doa, dalam bentuk permintaan. Baik, kalau yang satu mau mengabulkan, aku akan mengabulkannya, aku akan menakdirkannya. Yang satu mengatakan tidak, aku tidak mengabulkan permintaan dia. Apa yang terjadi? Sama seperti tadi. Ima terjadi dua-duanya dan itu tidak mungkin. Wa ima terjadi salah satunya, berarti salah satunya ada yang lebih berkuasa. Selesai. Berarti tidak mungkin dua atau lebih. Wa kama yastahilu an yakuna lil alami rabban, sebagaimana mustahilnya di alam ini ada dua rabb, dua pencipta yang seimbang kekuasaannya. Tidak mungkin, mustahil. Kadzalika yastahil demikian pula tidak mungkin an yakuna lahum ilahani ma'budan. Tidak mungkin ada dua ilah yang kedua-duanya ma'bud. Dua-duanya pantas diibadahi. Tidak mungkin. Fal ilmu bi anna wujud al-alami an sani'aini mutamatsilaini mumtani' li Maka ilmu bahwasanya adanya alam ini an sani'aini mutamatsilaini bahwa alam ini terjadi dari dua pencipta yang sama, yang seimbang kekuasaannya, kemampuannya. Mumtani itu tidak mungkin lidate. Mustaqirun fil fitrah itu sudah ada ilmunya di dalam fitrah fitrah manusia. Mustaqirun fil fitrah sudah terjadi, sudah ada dalam fitrah fitrah manusia. Setiap manusia akan berpikir seperti itu dan akan menerima. Iya ya, tidak mungkin. Mustahil. Ma'lumun sarihil aqli butlanuh. Sudah jelas di dalam akal yang sehat kebatilan kebatilan keyakinan seperti itu keyakinan adanya dua Tuhan yang sama fakada tubtul ilaha ilahiyat ilahiyat demikian pula batilnya ketuhanan yang dua fal ayatul karimah muwafiqah lima sabata wastaqarra maka ayat yang mulia dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang sudah mapan di akal-akal manusia, apa yang merupakan fitrah manusia, min tauhid rububiyah, apakah tauhid rububiyah? Dalah yang menunjukkan musbitah, yang menetapkan mustajimah, yang menunjukkan konsekuensi adanya tauhid uluhiyah. Ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat karimah dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah menetapkan menjelaskan apa yang pasti akan cocok dengan fitrah manusia bahwasanya tauhid rububiyah ini sudah pasti adanya satu ilah yang tauhid rububiyah menunjukkan secara iltizam secara konsekuensi harusnya diibadahi sendiri dan tidak ada yang diibadahi selain yang memiliki sifat rububiyah. Wa qaribun min hadzal ma'na. Hadhihi al-ayah dan yang semakna dengan ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau saja ada ilah-ilah lain selain Allah, maka la fasadata, maka akan rusaklah langit dan bumi. Wa ghadanna tawaif anna hadha dalilut tamanu'. Sebagian kelompok mengira bahwa itu dalilut tamanu'. Alladhi taqaddama dzikruhu yang sudah kita singgung di awal. Wahwa Allah kana lil alami sani'an bahwa kalau di alam ini ada dua pencipta begini dan begitu sudah kita bahas dikira ini menerangkan tentang itu wa ghafalu an madmunil ayah mereka lupa tentang apa yang dikandung dalam ayat ini fa inna subhanahu wa ta'ala akhbara Anahu law kana ma alihatun ghairuhu lam yakul arba lam yakul arba lam yakul arba Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau ada dua ilah di alam ini selain Allah akan hancur langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya apa? Aliha. Lau kana fihima alihatun. Alihatun atau arbab yang disebut aliha. Apa perbedaannya aliha dengan arbab? Kalau alihah itu adalah al-ma'bud. Kalau ada dua sesembahan yang diibadahi di muka bumi ini selain Allah, maka akan rusak langit dan bumi. Sedangkan dalil utamano, apa kita katakan tadi? Khaliq, khaliqani atau rabbani. Maka jangan diseret kepada apa yang sempit. Qadibina azakumullah. Sempit karena hanya berbicara rububiyah. Sedangkan Al-Quran tidak bicara rububiyah saja. Setiap bicara rububiyah pasti akan diiringkan dengan uluhiyah. Setiap berbicara rububiyah bahwa Allah pencipta satu-satunya, Allah yang memiliki satu-satunya, Allah yang berkuasa satu-satunya, Allah yang menentukan takdir-takdir di alam semesta ini, pasti di akhirnya maka beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Pasti ada itunya. Ada uluhiyahnya. Beribadahlah pada Allah. Maka ayat ini kira-kira. Berbicara tentang rubiah saja. Atau berbicara tentang rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Ini sebagai bantahan terhadap mereka-mereka yang memakai dalil utama nur dari ahlul kalam dari kalangan ahlul mantik para nazar kemudian mereka berdalil dengan ayat ini saya memakai ilmu kalam ini dalilnya dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan laukana fihi ma'alihatun data. Seperti yang kita katakan tadi bahwa dua pencipta berarti berarti. Kalau kita katakan sepintas kelihatannya benar. Karena memang Allah gambarkan di sini kalau ada Tuhan yang lebih dari satu akan hancur langit dan bumi. Mirip dengan apa yang mereka katakan kalau ada dua pencipta akan hancur dunia ini akan ada dua kemungkinan yang merupakan dalil tamanu. Kemungkinan pertama terjadi dua kehendak yang bertentangan dan itu mustahil. Yang kedua mesti akan terjadi salah satunya dan itu menunjukkan penguasa hanya satu. Itu dalil dalil tamanu. Kemudian mereka memakai ayat ini. Kita katakan kalimatmu memang sesuatu yang fitrah orang sudah paham secara akal sehat. Tetapi ayat ini tidak sekedar bicara itu. Ayat ini berbicara, kalau kalian menyembah Allah dan menyembah pula selain Allah, beribadah kepada Allah, beribadah pula kepada sekian banyak Tuhan yang merupakan ma'budat, ini akan hancur alam semesta. Berarti bicara rububiyah apa huluhiyah? Uluhiyah. Wa aydan fa inna hadha innama huwa ba'da wujudihima. Lagi pula bahwa apa yang digambarkan dalam ayat ini adalah setelah keduanya ada. Langitnya ada, buminya ada. Kalau saja pada bumi. Kalimat yang disebutkan dengan domir. Laukana fihima. Apa maknanya fihima? Pada keduanya. Ini pada langit dan bumi yang telah Allah ciptakan. Berarti sudah ada atau belum bumi dan langit? Sudah ada. Wa anahu laukana fihima. Wahuma maujudatan. Kalau saja pada keduanya ada dua Tuhan atau lebih dan keduanya itu yang dimaksud langit dan bumi sudah ada. Aliha siwahu fasadata. Ternyata ada sesembahan-sesembahan lain akan hancur. Artinya kalian ini jangan berbuat kesyirikan. Jangan menyembah selain Allah. Kalau ada sesembahan selain Allah, dunia ini akan hancur. Langit tidak akan hancur. La fasadata. Wahada fasad ba'dal wujud. Berarti kerusakan setelah terjadi. Walam yakul yujada ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة. Berarti ayat ini menerangkan tentang tidak mungkinnya ada sesembahan-sesembahan selain Allah. Berarti kita ingat pada ayat yang lain. Yang Allah katakan dhahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi, di daratan, dan di lautan. Karena perbuatan tangan-tangan manusia. Kira-kira perbuatan apa yang merusak alam ini, yang merusak bahar wal bar. Daratan dan lautan hancur karena tangan-tangan mereka, karena perbuatan mereka. Perbuatan apa kira-kira? yang paling merusak adalah perbuatan syirik. Kesyirikan. Lepas data. Dengan kesyirikan akan hancur. ودلت الآية على أنه لا يجوز وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى sebagaimana tidak mungkinnya ada ilah lain kecuali Allah yang satu subhanahu wa ta'ala wa anna fasada samawati wal ardi yalzam min kaunil alihati fihima muta'addidah dan kerusakan alam semesta kerusakan langit dan bumi disebabkan karena adanya sesembahan-sesembahan lain selain Allah wa min kaunil ilah al-wahid ghairullah atau adanya ilah lain selain Allah wa annahu la salaha lahuma illa bi an yakuna al-ilah fihi ma huwa Allah artinya tidak akan ada kebaikan pada alam semesta kecuali kalau ilah yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala sendirinya dan tidak yang lainnya kalau kana lil alami ilahani ma'budan la fasada nizamuhu kullu. Kalau saja ada dua sesembahan, yakni Allah yang diibadahi dan ada pula yang diibadahi selain Allah, la fasada nizam. Akan rusak keseimbangan alam. Fa inna qiyamahu innama huwa bil adl. Karena ditegakkannya alam semesta ini dengan keadilan. Maka kalau terjadi sesuatu ketidakseimbangan akan rusak. Wabihi qamatis samawati wal ard. Dan dengan itu tegaknya langit-langit dan bumi. Dengan apa? Bil adli, dengan keadilan. Dengan sesuatu yang pas, seimbang. Kalau berubah keseimbangannya, keluar dari keadilan akan hancur. Diisi terlalu banyak hancur, dikurangi terlalu banyak hancur. Padahal diberi hujan terlalu banyak hancur, dikurangi dan kering, terlalu kering hancur. Dingin terlalu dingin hancur, panas terlalu panas hancur. Demikian pula malam ya. terus menerus sermadan Apa yang terjadi? Binasa seluruh alam. Siang terus menerus juga hancur. Berarti ditegakkannya alam semesta dengan keadilan dan keseimbangan. Qala wa adlamu zulm. al itlaq asyirk Kalau dikatakan hancurnya dengan sesuatu kedoliman, kedoliman itu lawannya keadilan. Kita tanya, sekarang kedoliman apa yang paling besar, yang paling zalim? Adlamudul asyirik. Sezalim-zalim kezaliman adalah kesyirikan. Wa a'dalul adl at-tauhid dan seadil-adil keadilan adalah tauhid. Maka tauhid ini sesuai dengan kesempurnaan alam dan tegaknya alam sehingga mendukung untuk terjaganya alam. Sedangkan kesyirikan adalah kezaliman yang bertentangan dengan keadilan, maka alam semesta yang ditegakkan dengan keadilan akan rusak, akan rusak, akan rusak. Allah mengatakan ini haram. Kemudian para hamba-hamba ini tidak mau menuruti satu Tuhan. Ada Tuhan yang lain mengatakan halal. Tuhan fiktif yang mereka ada-adakan. Sehingga mereka melanggar yang haram, melanggar yang haram. Allah katakan haram mereka langgar dengan keinginan-keinginan para Tuhan-Tuhan lain. Kira-kira rusak atau tidak rusak alam? Rusak. Hancur. Kalau Allah mengharamkan kezaliman, ini haram dzulma ala nafsi. Aku haramkan dolim kedoliman atas diriku. Dan aku jadikan bainakum haram. Aku jadikan di antara kalian juga haram. Baik. Kalau kemudian dihalalkan kedoliman. Apa bukan kehancuran yang terjadi? Masing-masing merampas punya orang lain. Merampas hak orang lain. Masing-masing mengambil dan mengaku hak orang lain. Mendoliminya dengan darahnya. Ditumpahkan darahnya. Diambil hartanya. Ditindas, diinjak-injak. Apakah bukan kehancuran yang terjadi? Kehancuran. Maka Allah perintahkan dengan syariatnya, beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Tunduklah pada syariat Allah, jangan pada syariat yang lain. Agar tidak terjadi kehancuran pada alam ini. Berarti ayat tadi berbicara tentang apa? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Laukana fihima alihatun fasadata. Kalau saja pada alam ini, pada langit dan bumi ada sesembahan-sesembahan lain selain Allah, maka akan hancur langit dan bumi. Wa tauhidul ilahiyah mutadammin li tauhidir rububiyyah dunal aks. Kalau ditafsirkan dengan tafsir uluhiyah. Kalau ada dua ilah diberi hak uluhiyah, maka akan hancur langit dan bumi. Rububiyah terkandung di dalamnya. Iya toh? Rububiyah terkandung di dalamnya. Tetapi kalau dibalik, sebagaimana mereka mengatakan bahwa ini maksudnya adalah pencipta, tidak ada pencipta yang dua, tidak ada pencipta lebih dari satu, dan ini dalil tamano yang kita pegang, kata para aklaniun, para kaum filsafat, pada ahli kalam. Kalau mereka menafsirkan ini dengan tauhid ulu rububiyah, maka tidak terkena uluhiyahnya. Kecuali kalau mereka menerangkan konsekuensinya. Tapi kalau mereka tidak menerangkan konsekuensinya, dari mana mereka tahu berarti harus menyembah Allah, jangan menyembah yang lain. Kenyataannya, mereka tidak tahu. Kenyataannya para dosen-dosen dan dokter-dokternya dan profesornya nggak tahu. Kalau konsekuensi dari rububiyah ini adalah uluhiyah. Sehingga dari dulu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, pembahasnya terus rububiyah. Kalau ada pencipta dua berarti begini, kalau begini ada berarti kalau begitu. Bukankah, bukankah, bukankah berarti, berarti. Terus dibahas secara akal-akalan tentang berarti ada pencipta. Berarti pencipta toh di satu, tidak mungkin dua, titik. Ibadahnya tetap dalam keadaan dia tidak mengerti tauhid sholatnya tetap mereka nggak ngerti sholat itu harus begini harus begitu nggak pernah dia bahas. Dia nggak pernah ngerti tentang haramnya meminta kepada selain Allah, haramnya meminta pada kuburan-kuburan, syiriknya, memakai jimat-jimat nggak pernah bahas. Terus dibahas rububiyah, rububiyah, rububiyah. Maka kata syarih rahimahullah, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa tauhidul uluhiyah mengandung tauhid rububiyah otomatis tetapi tidak sebaliknya. Faman la yaqdir ala an yakhluq yakunu ajizan wal ajiz la yasluh an yakuna ilahan. Maka siapa yang tidak menciptakan berarti dia lemah. Kalau dia lemah maka tidak mungkin kita bisa meminta kepadanya. Tidak mungkin pantas untuk disembah. Allah Ta'ala Allah berfirman tentang masalah ini. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan bahkan mereka sendiri diciptakan? Lihat, dikaitkannya dengan rububiyah, laukanu ya'lamun. Kalau saja mereka ngerti. Apakah mereka menjadikan sesembahan selain Allah? Padahal sesembahan selain Allah ini Allah yang menciptakannya. Mereka tidak menciptakan apa-apa. La yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Enggak bisa menciptakan apapun dan bahkan mereka sendiri diciptakan. Yang menyembah waliyun min aulia, yang menyembah kuburan, yang menyembah pohonan, yang minta kekuatan pada keris, yang minta berharap kekuatan pada batu-batu dan pada jimat-jimat, yang minta kekuatan pada segala macam benda-benda. Berarti mereka menuhankan benda-benda itu. Allah katakan, bukankah benda-benda itu Allah yang menciptakannya? Layak luku syai'an, mereka tidak bisa menciptakan apapun. Mereka tidak memiliki rububiyah. Mereka tidak bisa menciptakan apapun, mereka tidak bisa menakdirkan apapun. Allah yang menciptakannya. Allah yang menakdirkannya, Allah yang menentukannya. Kenapa enggak memintanya pada Allah? Demikian pula ayat lain. Faman yakhluqu kaman la yakhluq, afala tadakkarun. Kata Allah, apakah yang menciptakan sama seperti yang tidak menciptakan? Apakah yang memiliki kekuasaan, kemampuan untuk menciptakan sama dengan makhluk-makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan, bahkan mereka sendiri ciptakan. Afala tadakkarun? Apakah kalian tidak mau ingat kata Allah? Dalam ayat lain Allah katakan, "Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, idan lattaghaw ila dzil 'arsy sabila." Katakan, kalau saja bersama Allah ada ilah-ilah lain yang diibadahi, kama yaqulun sebagaimana mereka katakan, ini Tuhan-Tuhan kecil atau Tuhan-Tuhan lain yang dikuasai. Idan labtagau ila dil arsi sabilan. Niscaya mereka pun akan ibtagau. Akan mengharap kepada dil arsi sabila. Akan berupaya untuk mendekat kepada dil arsi. Allah Subhanahu wa taala. Dzul Arsil Majid, Allah. Yang dimaksud Dzul Arsi adalah Allah. saya Tuhan-Tuhan kecil tadi akan mengarah, akan mendekat, akan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy azim, yang memiliki arsin yang azim. Allah ini membantah ucapan-ucapan mereka bahwa Tuhan-Tuhan ini Tuhan-Tuhan kecil, sedangkan Allah Tuhan besar. Tuhan-Tuhan kecil ini adalah yang didekatkan oleh Tuhan besar, sehingga kita meminta pada Tuhan-Tuhan kecil agar disampaikan pada Tuhan-Tuhan besar. Apa kata Allah? Ya Nabi Allah, kul, kul lau kana ma'hu alihatun. Kalimat kul perintah Allah kepada nabinya. Katakan wahai Rasul, katakan wahai nabi pada mereka. Kalau ada benar-benar ada Tuhan-Tuhan kecil tadi, niscaya Tuhan-Tuhan kecil ini akan mendekat takar pada Allah Subhanahu wa taala. Gak akan ngurusi kamu dan gak akan berani melanggar perintah Tuhan besar, gak berani menentang, apalagi menantang, apalagi Yunazir. Tahu Yunazir? Allah tidak mengabulkan, dia merengek, kabulkan dia, bukankah dia begini, bukankah dia begitu, kurang aja. atau sebaliknya, Allah akan memberikan, kemudian dikatakan, jangan, jangan dikasih, ini orang nanti kalau dikasih begini dan begitu. Apakah ada yang berani pada Allah SWT? Apalagi dikatakan Tuhan-Tuhan kecil yang kenal Allah. Nggak mungkin. Kalau ada kama yakulun, sebagaimana diucapkan oleh musyrikin, labtagaw ila dil arsy sabila wa fiha lil mutaakhirin qawlan Demikian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bahwasanya orang yang sudah bertauhid dengan tauhid uluhiyah pasti dia akan mengesahkan Allah dalam masalah rububiyahnya otomatis. Tetapi orang yang mengakui rububiyah belum tentu mereka akan menyembah Allah saja tidak menyembah yang lain. Dan itu sudah banyak bukti-buktinya sejak kajian-kajian yang lalu bahwa musyrikin hampir rata-rata mengakui rububiyah. Tetapi ketika beribadah tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa Sehingga ayat tadi jangan ditafsirkan pada rububiyah saja. Jangan ditafsirkan pada dalil tamanuknya kaum filsafat. Bahwa ini ayat berbicara tentang ilah, bukan berbicara tentang pencipta. Berbicara tentang ilah, apa ilah? Ma'bud kalau ada yang diibadahi selain Allah akan hancur alam. Artinya kalau ada kesyirikan-kesyirikan, kalau ada sesembahan-sesembahan pada selain Allah, maka niscaya yang terjadi adalah kehancuran alam.